زمرة أهل القرآن اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat para pemirsa para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah Mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah. Syukur yang tiada hentinya dan syukur yang tiada akhirnya. Karena sungguh nikmat Allah terus dan terus tanpa henti dan tiada akhirnya dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Semoga dengan syukur itu kita akan menuai nikmat-nikmat lebih besar lagi hingga kita akan mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya, yang hakiki di dalam keabadian kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada pertemuan yang lalu kita sudah di diajak oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk memahami sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid agar mudah untuk menuai dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian sebelumnya kita juga telah diajak oleh Imam Nawawi untuk menelaah sifat-sifat yang hendaknya dimiliki dan akhlak-akhlak yang harus ada pada diri seorang guru. Dan sungguh, semuanya itu adalah untuk sukses dan berhasil di saat seseorang itu belajar ataupun saat seseorang itu mengajar. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Baik di saat kita menjadi ustadz, guru, atau di saat kita menjadi murid. Dan sungguh, dalam setiap saat kita, sesaat memang kita menjadi guru, dan sesaat juga kita menjadi murid. Maka kita harus mempersiapkan dengan dua akhlak tersebut. Kita harus mempersiapkan dua akhlak tersebut. Mungkin seseorang tidak menjadi guru yang didatangi oleh para murid-murid akan tapi mau tidak mau seorang bapak adalah guru untuk istri dan anak-anaknya di rumah. Ataupun seorang istri ternyata menjadi guru buat anaknya yang ada di rumah. Atau guru untuk sahabat-sahabatnya yang sering bertemu. Baik di kantor atau di tempat-tempat bekerja. Maka Penting sekali akhlak itu untuk kita miliki agar kita senantiasa siap setiap saat di saat menjadi guru atau di saat kita menjadi murid. Kita akan lanjutkan belajar kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita akan lanjutkan ke bab yang lima. Yaitu adabnya tambahan ini sebetulnya. Adabnya pengemban ilmu pengemban ilmu Al-Quran. Jadi lebih umum lagi. Kalau tadi dikhususkan ilmu pengemban ilmu Al-Quran atau seorang guru yang mengajar atau seseorang yang lagi menuntut ilmu ini pesan pengemban Al-Quran lebih khusus lagi. Nah, dari sisi lain umum akhlak yang sifatnya lebih umum Baik di saat dia mengajar atau di saat dia tidak mengajar. Baik saat dia belajar atau tidak belajar. Yang penting kalau sudah punya ilmu, dia harus punya akhlak terhadap dirinya sendiri. Kalau tadi seolah-olah ilmu guru di saat berhadapan dengan murid, kemudian setelah itu murid adab di saat berhadapan dengan guru, sekarang adalah baik di saat berhadapan atau tidak berhadapan, maka Pengemban Al-Quran harus mempunyai adab dan tata krama. Termasuk kepada dirinya sendiri. Maka mari kita mulai, yaitu kita masuk bab yang kelima. Qala al-musannifu. Rahimahullahu ta'ala nafa'ana allahu bihi. Wa bi'ulumihi. Wa ulumikum, Wa bi'ulumi masyaikhina fid daraini amin ila angkal. Bibabi al-khamisi. Ila angkol fi adabi hamilil Qur'an. Di dalam adab dan tata kramanya pengemban Al-Quran. Qad taqaddama. Telah lalu. Qad taqaddama telah lalu. Ini telah disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang akhlak-akhlaknya guru dan murid. Qad taqaddama telah lalu jumalun jumlah minhu daripada adab tadi. Sejumlah besar dari adab dan tata keramanya pengemban ilmu sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu fil babil ladzi qabla hadza pada bab sebelum bab ini. Ah, yakni sebagian daripada adabnya itu sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu dan ini kesempurnaannya. Wa min adabihi. Dan termasuk tata, tata kerama. Ahlak yang harus berbekal diri dengannya. Seorang pengemban Al-Quran. Ahlak yang harus dimiliki adalah. Wahai pengemban Al-Quran khususnya Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Lebih umum lagi Ustadz lebih khusus lagi di sini pengemban Al-Quran, pembawa Al-Quran, penghafal Al-Quran. Lebih umum lagi yaitu semua ustadz yang mengajarkan ilmu dan syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dengar ini semua. Dengan pendengaran penuh keinsyafan. Wa min adabi terbasuk dari tata keramanya. Ayyakuna ala akmalil ahwali wa akrami syama'ili. Hendaknya seorang pengemban Al-Quran itu pada kesempurnaan hal. Hal itu adalah perilaku lahirnya. Mulai dari cara bertutur kata. Mulai dari cara bertegur sapa cara berjalan, cara duduk. Wa akrami syama'il dalam dalam sifat-sifat yang sangat mulia. Kalau ahwal lebih digambarkan dalam bentuk perilaku lahir. Kalau syama'il kurang lebih sebetulnya dengan ahwal tadi. Hanya kalau namanya syama'il itu lebih mengarah kepada sifat-sifat Seperti kesabaran yang terlihat di dalam kesejukan wajahnya atau rasa kasih sayang yang memancar dari matanya atau kelembutan hatinya yang terbaca dari perilaku berinteraksi berurusan dengan sesamanya itu asyamail. Seorang pengemban Al-Quran harus seperti itu. Baik keadaannya, perilakunya, sifat-sifatnya. Wa yarfa'a ra'sahu min nahal Qur'anu anhu. Yarfa'a nafsahu. Mengangkat dirinya. Menjauhkan maksudnya. Angkul lima naha dari semua yang telah dilarang oleh Al-Quran, Quran anhu dari sesuatu tersebut. Selagi Al-Quran mengatakan jangan, maka jangan kamu lakukan. Itulah semestinya. Karena apa? Engkau menghafal Al-Quran. Yang lain belum menghafal, tapi engkau menghafal Al-Quran. Ijlalan lil Qur'ani untuk mengagungkan Al-Qur'an. Dilarang oleh Al-Quran harus paling patuh adalah orang yang menghafal Al-Quran. Kalau tidak, itulah orang yang dikutuk oleh Al-Quran. وَيَكُونَ masunan Dan hendaknya seorang pengemban Al-Quran itu terjaga. Andani iliktisabi dari pekerjaan yang rendah. Tidak sesuai dengan kemuliaan Al-Quran. Rendah di sini bukan pekerjaan yang rendah menurut pandangan mata, tidak, tidak akan tapi pandangan akhlak dan syariat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kami sebutkan pada pertemuan yang lalu tukang becak bukan rendah. Satpam bukan rendah. Tukang bukan rendah karena Sayyidina Ali punya pekerjaan adalah menjadi tukang di tempatnya orang. Akan tapi yang menjadi rendah adalah satpam di tempat yang haram. satpam di tempatnya yang haram. Atau jadi tukang di tempat haram. Tukang bangun tempat pelacuran. Tukang bangun di tempat perjudian. Satpam di tempat perjudian. Satpam di tempat yang mabuk. Nah ini. Ada pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Dan kerendahan pekerjaan itu bisa ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan di tempat yang tidak mulia dan tidak terhormat. Jadi menjadi tidak mulia karena tempat tersebut. Memang pekerjaannya sederhana. menjaga sesuatu barang. Anggap saja jualan di toko. Akan tetapi ternyata menjadi rendah jika ternyata di toko itu ada teman-teman yang sama berjualan dengannya. Tetapi membuka auratnya. Terlihat betis, paha, dan seterusnya. Misalnya, mohon maaf, semoga Allah memberikan kesadaran kepada kaum muslimat yang saat ini masih sering menggunakan baju-baju seperti itu, ketahuilah wahai hamba-hamba yang masih mengenakan baju seperti itu, pintu maaf Allah sangat luas dan Allah Maha Kuasa untuk merubah Anda menjadi wanita-wanita yang sangat solehah. Lalu mengangkat derajat Anda di dunia dan di akhirat. Tapi kuncinya satu, ada keinsyafan. Lihat, sama-sama menjaga. Akan ah, tetapi jika menjaga toko di situ matanya bermaksiat menjadi rendah. Dan pantaskah seorang yang mulia pengemban Al-Quran sambil duduk di satu tempat lalu di hadapannya harus melihat aurat setiap saat bukan setiap saat barangkali setiap detik dia harus melihatnya. Tidak terbayang akan gerah dia tidak akan mampu bertahan di tempat seperti itu. Karena apa? Dia mengerti makna kemuliaan. Karena matanya pun akan ada akan dituntut nanti apa yang kau pandang dan yang kau lihat hari ini. Jadi jangan sampai mempunyai pekerjaan seperti itu. Pekerjaan yang membawa kepada kemaksiatan. Memang secara langsung maksiat tidak ada di dalam pekerjaannya. Akan tapi maksiat ada karena sesuatu yang lainnya. Yaitu pandangannya yang rusak. Syarifan nafsi Jiwanya itu mulia. Maksudnya jiwanya mulia ini adalah tidak boleh direndahkan. Merendahkan dirinya. Ini bukan bertentangan dengan ketawaduan. Misalnya, mohon maaf. Bukan tidak boleh seseorang itu apa namanya? Duduk di gardu. Bukan tidak boleh. Akan tapi di saat sebuah gardu digunakan untuk misalnya berjudi. Maka menjadi tidak mulia. Biarpun hanya duduk-duduk saja. Jadi duduknya pun harus di tempat yang menunjukkan kalau dia itu mulia. Bukan masalah menyombongkan diri. Tidak. Harus menjaga diri bahasanya. Tempat itu tidak layak untuk mewahai pengemban Al-Quran. Engkau harus mau, harus tahu di mana engkau harus ber, Singgah di mana engkau harus tinggal, di mana engkau harus mampir. Mutarofian Harus mutarofian Mengangkat diri. Meninggi. Maksudnya bukan sombong. Artinya, jangan sampai engkau rendah. Wahai para pengemban Al-Quran. Alal jababirati wal jufati min ahli dunia dari orang-orang yang tidak punya perasaan Orang-orang yang tidak punya akhlak, orang-orang yang hatinya keras, jababirah. Jufat, keras hati. Min ahli dunia dari ahli dunia. Termasuk kepada pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Tidak boleh ngerendah. Masuk ke pintunya lalu merengek. Tidak pantas dengan Al-Quranmu. Angkat dirimu darinya. Tidak boleh kau merendah dari orang-orang seperti itu. Kadang ngantri di depan pintunya pejabat hanya ternyata hanya minta sumbangan kamar mandi pondoknya harus diselesaikan. Rendah. Man ali ali yang dihina hudhaba anhu thulutha dinihi. Tawaduk dengan orang kaya karena kekayaannya dua per tiga agama runtuh, hilang. Tidak boleh wahai pengemban Al-Quran seperti itu. Tidak boleh merendah kepada ahli dunia. Kalau orang soleh dan di ahli dunia, bolehlah kita patuh dengan kesolehannya. Seperti seorang pemimpin yang soleh. Kalau seandainya diberi kesempatan ketemu dengan imam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perlu kita cium tangannya, kalau perlu kita cium kakinya. Tapi kalau mereka adalah ahli maksiat yang membiarkan kemungkaran berjalan, Tidak boleh ahli Quran untuk merendah di hadapan mereka. Tetapi perlu mutawadian kalau pengen tawaduk nih tempatnya wahai ahli, ahli pengemban Al-Quran. Mutawadian lissalihin. Kepada orang soleh tawaduk. Ahli khair dan orang-orang baik. Al-masakin. Dengan orang yang tidak mampu bertawaduk. Allah. Ini ciri ahli Quran yang sesungguhnya. Bukan sebaliknya, kalau sudah ketemu pejabat, wah berbinar-binar, ngelompat. Tapi giliran orang melarat, katanya sibuk, nggak punya waktu. Diintip dulu nih, oleh siapa yang datang? Pakai sepeda, wah pejabat, wah orang kaya. Dan ini diingatkan oleh Imam Nawawi dan peringatan ini bukan peringatan main-main karena Imam Nawawi juga melihat di zamannya. Bahkan sebelum jauh. Sebelum itu. 200 tahun sebelumnya. Yaitu masanya Imam ghazali Sudah ada seperti itu. Sampai Imam Ghazali betul-betul tegas bahasanya. Kalau seorang guru keluar masuk pintunya pejabat. Maka tidak boleh lagi kita belajar dengannya. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali. Rahimahullah ta'ala. Ilmu itu mahal. Ilmu itu mulia. Jangan direndahkan. Dengan hawa nafsu kita yang hanya pengen kemewahan dunia. Maka pengemban Al-Quran harus tahu akhlak. Al-Quran itu mulia, jangan direndahkan di depan jababirah tadi. Orang yang diktator dengan kekayaannya dan dengan jabatannya. Nggak boleh. Akan tapi ahli Quran kan tawadu dengan orang-orang soleh. Yang terlihat mulia dekat kepada Allah tawadu. Dengan orang-orang yang suka berbuat baik tawadu. Dengan orang-orang miskin tawadu. Wa ayyakuna mutahasyian. Hendaknya seorang pengemban Al-Quran itu, kata Imam Nawawi, mutahasyian. Sendiantiasa membiasakan khusyuk, membiasakan tenang. biasa kinatin yang punya ketenangan. Tenang. Di dalam menjalankan segala sesuatu. Wawakorin. Sama. Waqar wa sakinah itu penuh ketenangan. Tenang jiwa, tenang raga. Tenang lahir dan tenang batin. Wakajaan Umar bin Khattab telah datang riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala beliau berkata Ya ma'syaral qurra wahai pengemban Al-Qur'an pembawa Al-Qur'an tuh Hei pengemban Al-Quran. Irfa'u ru'usakum angkat kepalamu. Wa qad wadahalakum sudah jelas jalannya. Jalanmu itu sudah jelas tuh lihat angkat kepalamu lihat. Tidak usah bingung lagi. Maju terus. Wastabiqul khairat, berlomba untuk kebaikan. Baik. Berlomba untuk ngajar orang, berlomba untuk nolong orang, berlomba untuk beribadah, Fastabiqul khairat, wastabiqul khairati dan berlombalah kalian wahai para kura untuk mendapatkan kebaikan. Ujungnya apa? Wala takunu jangan engkau menjadi wahai para kura. Hei pengemban Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an yang mengatasnamakan ilmunya ilmu Al-Qur'an dengar. Wala takunu iyalan 'alan nasi. Jangan engkau merepotkan orang. Cari kebutuhanmu untuk dirimu sendiri. Jangan gantung kepada orang. Jangan tamak apa yang disakunya orang. Jangan tamak dengan pemberian orang. Jangan repotkan orang. Karena apa? Jalanmu jalan yang sudah jelas dan engkau mulia. Jangan hinakan ilmumu, jangan kau rendahkan rendahkan Al-Qur'an. Wan Abdullah bin Mas'ud. Jadi saya tidak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Kalau beliau berkata, "Yang bahi sayukyanya." Seyukianya Al Quran bagi pembawa Al-Quran itu. Ayu rafa. Bisa dikenali bilailihi dengan malamnya. Idan sudah imun kalau orang pada tidur. Hendaknya engkau wahai pengemban Al-Quran itu. Kalau seandainya ada segerombolan orang Lalu datang ke tempat tersebut, sangat mudah mengenali ahli Al-Quran itu. Kenapa? Kalau orang pada tidur, dianya bangun. Nah ini ahli Quran. Jadi ahli Quran yang sesungguhnya itu mudah kalau kita pengen mengenalinya. Kalau orang pada tidur, dia akan terlihat bangun. Jadi kalau kita pengen mengenali yang di malam hari ahli Quran itu adalah di saat orang pada tidur, ternyata ia bangun. Beribadah. Wabinda hari kalau kita memasuki siang harinya orang ahli Quran kita pun akan tahu idan nasu muftirun waktu orang-orang pada berbuka eh dianya berpuasa sendiri. Mengumpulkan kebaikan kepada manusia dan kebaikan kepada Allah. Kalau tadi disebutkan jangan sampai engkau menjadi beban buat orang lain artinya baik untuk orang manusia dengan manusia. Jadi ahli Quran baik dengan manusia. Yang kedua kepada Allah pun baik. Jangan pincang. Kalau hanya baik kepada Allah saja misalnya bangun malamnya hebat, puasanya hebat karena dia membawa Al-Qur'an, ahli Qur'an. Tapi sama manusia enggak benar enggak? Wala takunu iyalan nasi. Jangan sampai engkau iyalan ala nasi. Jangan sampai engkau menjadi beban <clears throat> atas manusia. Wa husni idzan nasu yafrahun. Dia akan tampak berduka di saat orang pada susah. Jadi tidak berfoya-foya tidak bersenang-senang saja. Akan tapi dia akan selalu ingat kematian, ingat kehidupan setelah di dunia ini. Jadi cara hidupnya membeda. berbeda. <clears throat> buka idan nasu ya yabthakun. Dan dengan tangisan dan tetes air matanya di saat orang pada keras hatinya tidak bisa ter, tidak bisa menangis. Ahli Quran akan mudah untuk meneteskan air mata. Mudah untuk menangis di saat orang pada keras hatinya. Itu ahli Quran yang sesungguhnya. Wabisomtihi. Dan bisa dikenali ahli Al-Quran dengan ciri. Dia tidak mudah. Tidak banyak berbicara di saat orang. Idan nasu yahuduna. Di saat orang cerita macam-macam. Wah. Ahli Quran duduk seperempat jam, satu jam cerita tentang pemenangnya mana? Piala Eropa. Wah ini Kulnya berapa? Wah ini yang lucu. Bicara siapa yang ngegulkan? Yang ngegulkan piala apa? Eropa katanya Piala Eropa. Pemenangnya mana? Wah hebatan ini, pertandingan ini. Bukan kerjaannya ahli Quran semacam itu. Orang bicara yang gak ada guna. Ahli Quran akan menjaga lidahnya dari mengucapkan kalimat yang tidak ada guna. Ia akan berbicara sesuatu yang selalu bermanfaat. Subhanallah kita duduk dengan orang-orang soleh. Dengan guru-guru mulia. Guru-guru mulia waktu belajar dulu. Habib Abdullah Baharun, Habib Salim Syatiri, Habib Umar bin Hafid misalnya. Itu hampir sepanjang kita ber, bertemu dan melihat beliau itu hampir tidak pernah tidak pernah ngomong yang nggak guna. Belum pernah kok ngomong yang nggak ada gunanya itu nggak ada. Bahkan di sepanjang perjalanan pun lihat. nggak ada kok guyon-guyon yang tidak ada artinya itu. Ngomongnya selalu penuh makna. Biarpun kadang satu kalimat beliau pergi, satu kalimat beliau pergi. Kadang bicara yang aneh-aneh. Itu kerjaannya ahli iman. Sekarang kadang lagi mengajar pun bicara yang aneh-aneh ini. Bagaimana akan pantas disebut sebagai ahli Quran? Lagi membawa al ilmu Allah, menerangkan ilmunya Rasulullah, ternyata pun kadang lantur harus bicara yang jorok kadang-kadang, bicara yang kotor kadang-kadang. Sangat berbeda dengan sifatnya ahli Quran. Wabikhushu'ihi dan akan dikenali dengan khusyuk. Ketenangan dan ketawaduannya. Idan nasu yakhtaluna. Di saat seseorang tampak dengan model-model kecongkaan dan kesombongannya. Ahli Quran. Inilah ahli Quran yang sesungguhnya. Wa Anil Hasan Al Basri dan diriwayatkan dari Imam Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada Imam Hasan Al Basri. Inna man kana qablakum ra'au al-Qur'ana rasaila min rabbihim. Inna man kana qablakum kata Imam Hasan Basri. Beliau adalah tabi'in datang setelah sahabat Nabi saw. Alaihi Wasallam. Artinya bercerita tentang keadaan para sahabat Nabi. Orang-orang yang datang sebelummu, wahai sahabat-sahabatku. Para sahabat Nabi terdahulu itu ra'aul Qur'an menganggap Al-Quran. Meyakini Al-Quran itu rasa'ila min rabbihim surat dari Tuhannya langsung untuk mereka. Surat sadar ditujukan kepada mereka. Bukan untuk orang lain coba. Kalau kita menemukan surat tapi tujuan untuk orang lain kira-kira mau baca atau tidak. Ya males baca akan tapi kalau sudah dialamatkan kepada mu dengan namanya maka ia akan bersemangat untuk bacanya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ah, meyakini bahasanya Al-Qur'an itu rasail surat-surat dari Allah untuk mereka. Fakanu maka mereka itu karena merasa bahasanya rus surat ini adalah untuk mereka ya dah ya renungi, ya fahami. Bilaili di malam hari. Setelah direnungi di malam hari karena ini pesan dan surat dari Allah. Yunafidunaha fin nahari dipraktekkannya di siang hari. Malam digunakan untuk renungan, siang digunakan untuk pengamalan. Tidak ada yang tersisa. Gabungan antara ilmu dan amal. Itulah mereka para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Wa anil Fudail bin Iyad. Dari Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah taala semoga Allah berikan kasih sayang kepada beliau. Yang baik seyogianya. Dan hendaknya lihamilil Qur'ani bagi pengemban Al-Qur'an. Hei para pengemban Al-Qur'an dengar. Allah yakuna Hendaknya tidak. Lah pengemban Al-Quran itu lahu hajatun. Tidak boleh punya hajat. Bermaksud punya hajat, meminta, ngerengek ila ahadin kepada seseorang pun minal khulafai dari khulafa. Faman dunahum. Apalagi orang-orang di bawahnya lagi. Pemimpin-pemimpin. Tidak boleh berengek. Ini Imam Nawawi yang bercerita, diriwayatkan dari Fudail bin Iyad. Tidak pantas ahli Quran itu ngerengek begitu, minta kepada pejabat pemimpin. Kata Imam Nawawi, kita kita kata Sayyidina Fudail bin Iyad. Enggak pantas. Seorang pengemban Al-Quran ternyata hajatnya kepada para khalifah. Enggak. Harus ada tarofu. di harus ada menjauh daripada sifat-sifat seperti itu. Wa anhu aidan dan diriwatkan juga dari Sayyidina Fudail bin Iyad juga qala beliau berkata Hamilul Qur'ani pembawa Al-Qur'an tu Hamilu rayatil Islami pembawa bendera Islam Layambahi maka tidak pantas wahai pembawa Pembawa bendera Islam tidak pantas Layambahi tidak pantas selahu bagi pembawa bendera Islam itu ayalhu Untuk lalai Ma'aman yalhu bersama orang-orang yang lalai. Punya pekerjaan yang gak guna. Pekerjaan yang melalaikan. Biarpun tidak haram tuh. Lalai iseng gak guna. Ngomong tidak guna gak ada. Kerjaan yang gak guna gak ada. Jadi pekerjaan yang pantas dilakukan oleh ahli Allah adalah. Dia berbuat baik. Melakukan satu ibadah kebaikan kepada Allah. sebenarnya baik kepada Allah sujud rukuknya. Selain itu bagaimana? Urusan dengan manusia. Baik dengan manusia. Gak pernah ada istilahnya iseng. Atau melakukan sesuatu yang lahu. Yang tidak guna. Yang melalaikannya. Wala ma'aman yashu. Tidak pernah. Lalai lupa. Bersama orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada kebaikan gak ada. Ya selalu dalam keadaan sadar setiap saat akan Dirinya itu adalah hamba yang harus terus mengabdi kepada Allah. Di dalam bentuk pengabdian yang ia wujudkan dalam bentuk pengabdian kepada Allah dan pengabdian kepada sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yalghu ma'aman yalghu dan juga tidak pernah ia itu melakukan sesuatu yang lagha sia-sia kurang lebih lah. Bersama orang yang suka melakukan pekerjaan sia-sia. Jadi pekerjaannya itu selalu penuh makna. Kenapa? Ta'ziman dihaqil Qur'ani untuk mengagungkan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran. Tahu dirinya itu adalah pembawa Al-Quran. Dirinya adalah pengemban Al-Quran. Maka ia hendaknya terus menjaga dirinya. Dari hal-hal yang tidak pantas dengan kemuliaan Al-Quran. Faslun fasal. Wa min ahamni ma dan sesuatu yang sangat penting yang diperintahkan dengannya para ahli Quran sesuatu yang diperintahkan kepada ahli Quran yang harus sangat diperhatikan wa yaitu ayyahdharo hendaknya berhati-hati waspada kullal hadari dengan waspada yang sesungguhnya dari apa ini wahai para pengemban Al-Qur'an Wahai pengemban Al-Quran. Dikatakan oleh Imam Nawawi. Para pengemban Al-Quran harus waspada. Dengan waspada yang sesungguhnya. Min ittikhalil Qur'ani ma'isyatan untuk menjadikan Al-Qur'an itu pencaharian. Cari makan dengan Al-Qur'annya. Yaqtasibu biha yang ia kerja cari duit dengan Al-Qur'annya. Allah. Makan dengan Al-Quran. Maka jaga Abdurrahman, ja'an Abdurrahman bin Ibn Shibli radhiyallahu anhu datang dari Sayyidina Abdurrahman ibn Shibli radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, wahai pengemban Al-Qur'an, bacalah Qur'an karena Allah wala ta'kulu bihi, jangan kau cari makan bihi dengan Al-Qur'an yang kau baca." Wala tajfu anhu, jangan kau keras hati kepada Al-Quran. Maksudnya, oga ogahan baca Al-Quran tidak rindu, tidak cinta, tidak ingin Al-Quran. Wala taqlufi jangan berlebihan di dalam membaca Al-Quran. Kemarin sudah dikatakan berlebihan membaca Al-Quran. Berlebihan sampai menjadikan bacaannya salah. Fasih adalah benar, tapi kalau menfasih-fasihkan sampai derajat, matnya berlebihan. Mungkin menjadi rusak maknanya. Itu juga tidak diperkenankan. Al-Ghali wal-Jafi pada pertemuan yang lalu. Tapi di sini ditekankan wala ta'kulu bihi. Jangan makan dengan Al-Qur'an hei para ulama itu maksudnya. Kata Imam Abdurrahman nih, jangan kau makan dengan ilmumu. Ilmu agamamu maksudnya agamamu itu loh, Al-Qur'anmu itu jangan kau jadikan alat untuk mencari dunia, mencari makanan. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu semoga Allah senantiasa ridha kepada Sayyidina Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'ana min qabli an ya'ti qaumun yuqimunahu iqamatal qadahi iqra'ul qur'an bacalah al-qur'an dengan benar. Min ayat di kaumun sebelum datangnya sekelompok kaum mereka itu yuqimunaha menegakkan bacaan Al-Qur'an itu iqamatul qadahi seperti orang menegakkan satu wadah kayak panci dan semacamnya itu di atas tungku tuh benar-benar hati-hati kalau tidak nanti tumpah miring Maksudnya apa? Para pensyarah hadis ini menjelaskan yuslihuna alfadahu wa kalimatihi yatakallafuna min muraati makhariji. Maksudnya maksa dengan cara memperbagus bacaannya, makhraj-makhrajnya, memperindah bacaannya. Jadi benar-benar baca Al-Qur'annya Masya Allah, benar-benar. Tapi tujuannya Pak, Ya yata'ajjalunahu hanya biar dikasih imbalan sama orang. Oh. Membuat membaca Al-Qur'an yang bagus. Sebab kalau tidak begitu nggak akan diundang saya nanti. Kalau tidak saya bagus-baguskan. Jadi saya membaguskan ini ya biar nanti saya dikasih duit kalau saya baca Al-Qur'an. Ya, begitu maknanya. Karena yuslihuna al-fatahu wa Ya Yatakallafuna. Mereka takallafun, takalluf maksa. Jadi makhorijnya itu baguskan, bacaannya dibaguskan, lagunya dibaguskan. Seperti tadi, saat orang meletakkan tempat itu harus hati-hati benar, jangan sampai tumpah nanti itu. Ya ta'ajjaluna hanya untuk mencari imbalan dunia aja. Al-ajal itu dunia. Wala taajjaluna, tapi bukan mencari akhirat. Semoga Allah menjaga hati kita semua dan menjaga hati para qurra. Rawahu Abu Dawud. Ada diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bima'nahu serupa juga maknanya min riwayat Sahal bin Sa'ad dari Sa'ad bin Sa'ad. Maknahu ya yata'ajjaluna ajrahu mencari gajinya di dunia. Maka membaguskan bacaannya ternyata hanya untuk mencari dunia. Imma bimalin atau dengan uang imbalan uang atau bisum'atin atau pengin masyhur saja pengin dikenal orang atau nahwihima atau yang lainnya. Wa an Fudail bin Umar. Wa an Fudail bin Amr radhiyallahu anhu dari Fudail bin Amr radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, "Dakhala rajulani datang dua orang." Datang dua orang min ashabi Rasulillah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan ke masjid. Ada orang datang ke masjid. Falamma sallama al-imamu, tatkala imam masjid itu salam, qoma rajulun ada satu orang berdiri. Fatala ayatillahi. Fatala ayatim minal Qur'ani. Lalu membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Thumma sa'ala kemudian setelah membaca ayat Al-Qur'an minta. Faqala ahaduhuma maka salah satu dari keduanya itu ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan mak, bukan sekedar menginginkan makna. Memang innalillah semuanya dari Allah. Cuman maknanya ini kalimat tarji itu untuk menunjukkan kalau ada musibah. Musibah nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau berkata, "Sami itu Rasulullah." Hei, fulan, aku mendengar Rasulullah bersabda yaqul, bersabda. Saya jiu akan datang kaumun kaum. Akan datang sekelompok orang yes aluna Mereka minta kepada manusia bil Qur'ani dengan membawa-bawa Al-Qur'an. Kalau nggak pakai Al-Qur'an memang tidak bakal dikasih. Bawa agama. Jual agama. Minta-minta membawa agama. Membawa Al-Qur'an. Faman sa'ala barang siapa orang minta dengan Al-Quran. Wala tu'tuhu jangan kau kasih. Artinya, eh ini orang baca Al-Quran setelah itu tangannya ngaduk minta duit. Jangan dikasih, jangan dikasih itu. Wadal isnad mengkotik. Isnadnya mengkotik terputus. Fa innal Fudail bin Amru lam yasmak sahabah. Sebab Fudail bin Amru tidak pernah mendengar dari sahabat Nabi SAW. Akan tadi, di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, hadis ini dikatakan hadis sahih. Hadis dari Imran ibn Husin radhiyallahu anhu dengan lafadz Lafadz mangkor Al-Qur'an falias Allah falias alillaha bihi. Barang siapa membaca Al-Qur'an Al, Hendaknya minta Allah kepada Allah bihi kepada Al-Qur'an. Nah ini terusul dengan Quran ya. Setelah membaca Al-Qur'an mintalah kepada Allah. Fa saya sayaji'u sebab akan datang kaum kaum yaqra'una Al-Qur'an membaca Al-Qur'an Aluna bihin nasa dengan Al-Qur'annya ia minta kepada manusia. Ini hadis katakan sahih di dalam musnadnya Imam Ahmad ibn Hambal. Kalau Imam Nawawi mengatakan tadi terputus, seolah-olah memang tidak guna itu riwayat, akan tapi telah dijelaskan bahwasanya riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal hadis itu sahih. Dari Imran ibn Husain. Selesai sampai di sini. Wa amma Akhduhul ujrata ala ta'libil Qur'an. Ini lain cerita. Adapun mengambil gajian. Ala ta'limil Qur'an karena mengajar Al-Quran. Maka ikhtalafal ulama ufihi. Maka ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Membaca Al-Quran. Eh, belajar, ngajar Al-Quran. Kemudian mengambil gaji daripada mengajar Al-Quran. Maka ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Kesimpulannya perbedaan di antara para ulama. Memang ada sebagian mereka yang melarang. Karena apa? Mengacal Al-Quran hukumnya wajib. Sebab tidak pantas kita mengambil gaji dari sesuatu yang diwajibkan atas kita. Karena namanya kewajiban. Artinya kalau ingin cari duit, carilah dengan cara yang lain. Itu menurut pendapat ulama. Dan hampir dikatakan oleh jumhur ulama. Kemudian para ulama mutaakhirin berkata, ini zaman dulu pantasnya seperti itu. Tapi zaman sekarang ini, kalau seandainya orang ngajar Al-Quran tidak digaji, Al-Quran akan hilang. Sebab apa? Digaji pun masih malas-malasan. Mengajar Al-Quran lalu digaji, digaji pun masih malas-malasan. Dan ternyata memang terjadi dua pendapat. Sehingga ulama mutaakhirin mengatakan boleh mengambil gaji dari Al-Quran, dari Al-Quran yang diajarkannya, syaratnya apa? Malam yata'ayyan, selagi tidak menjadi fardu ain baginya. Maknanya apa? Jika ustadz yang lain masih ada yang bisa mengajarnya, kemudian dia mengajar lalu dia meminta digaji. Tapi, kalau ustadznya hanya satu-satunya, nggak ada lagi yang mengajarinya, wah, ini bisa masuk bab pemerasan ini. Karena orang semuanya butuh kepada Al-Quran, maka harus mem Artinya, kalau masih ada ustadz yang lainnya, berarti jika ada orang pengen memberikan uang kepada orang yang ngajarnya Al-Quran, maka itu suka-suka. Karena masih ada ustadz yang lainnya. Misalnya ada ustadz, ada ustadz, ada ustadz, ada ustadz. Kemudian salah satunya mengatakan bahasanya, aku mau ngajar tapi salahnya aku digaji. Kalau ada orang memilihnya, berarti ini suka-suka. Karena apa? Masih ada yang lainnya. Tapi kalau ada ustadznya tidak ada lagi kecuali satu ini, maka tidak boleh mengambil gaji, mengambil upah daripada mengajar Al-Quran. Dan mengambil Al-Quran, mengambil gaji Al-Quran dengan cara yang benar itu dibenarkan. Karena Nabi juga pernah bersabda tentu dengan aturan tadi. Inna ahakkama akhattum alaihi ajra kitab Allah. Dalam riwayat. Inna khaira ma akhadtum alaihi ajra kitab Allah. Sebaik-baik yang kau ambil gaji adalah dari kitabullah. Yang di waktu engkau mengajarkan kitabullah. Baik kabar. Yang artinya melegakan hati para ustadz-ustadz Al-Quran. Ternyata boleh. Jika anda mengajar. Kemudian setelah itu anda digaji atas nama atas dasar anda keluar tenaga mengajarnya. Mengajar Al-Quran. Karena masih banyak guru-guru Al-Quran yang lainnya di tempat ini. Maka Anda mengajar Al-Qur'an lalu Anda diberi maka itu adalah kemuliaan. Itu itu itu adalah sesuatu yang boleh dan dikatakan dalam riwayat lain itu adalah bisyarah kabar gembira. Artinya kebaikan yang diberikan Allah di dunia sebelum di akhirat. Tapi harus tahu ini Al-Qur'an. Jangan berubah dengan nilai komersil. Artinya agar benar-benar murni kita membuat tambahan secara sendiri. Kalau seandainya saya digaji dengan gaji seperti ini dalam jam seperti ini, maka aku akan lebihkan agar aku punya ketulusan di dalam aku berbuat atau mengajar Al-Quran. Jadi jangan mentang-mentang dapat gaji begitu langsung jadi pelit. Wah ini keluar jam saya nggak mau deh harusnya. Pelit benar dengan Al-Quran ini. Untung-untung kalau kita mengajar Al-Quran karena Allah sudah tidak mengambil gaji maka itu adalah disepakati ulama pun sangat ridho dengan ini semuanya dan itu mengundang keridhaan Allah. Tapi zaman sekarang dikatakan oleh Imam Hasanin Muhammad Makhluf bahasanya zaman sekarang ini wong pakai gaji saja masih suka bolos. Apalagi tidak bisa hilang itu Al-Quran. Anak-anak susah belajar Al-Quran. al Maka tidak apa-apa. Ambil pendapat yang mengatakan bahasanya. Orang mengajar Al-Quran boleh diberi gaji. Dan itu halal. Seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Fakat ikhtalam ulama ufi ulama telah berbeda pendapat di dalam hal ini. Fahaka Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi meriwayatkan man'u u'akhdil ujrati alaihi an jama'atin minal ulama'i. Jadi beliau mengatakan bahasanya yang melarang mengambil gaji dari ngajar Al-Quran dari sekelompok besar para ulama. Di antara Imam Zuhri, Imam Abu Hanifah, wa anjam, eh, Imam Zuhri dan Imam Abu Hanifah. Mutlak awas, nggak boleh. Jangan ngajar Al-Quran mengambil gaji, tidak. Subhanallah. Tapi wa anjamaatin ada sekelompok ulama annahu mengatakan bahasanya sesungguhnya mengambil gaji dari mengajar Al-Quran. Ya juzu boleh. Ilam yashtarithu. Asalkan tidak pakai syarat-syarat. Maksudnya tidak mereka Harus begini, harus begitu. Wa Hasan Basri. Ini adalah perkataan Imam Hasan Basri. Wa Syabi dan Imam Syabi. Wa Ibn Sirin, Ibn Sirin. Wa Dhaba Atta wa Malik wa Syafi'i. ada pun Imam Atta dan Malik Imam, dan Imam Syafi'i. Wa Akharun. Dan yang lainnya ila Jawaziyah. Imam Syafi'i mengatakan boleh. Imam Malik mengatakan boleh. Insyaratahu jika ada syaratnya. Wastajarahu. Yaitu dengan cara mengangkatnya. Istijar itu uh, ada akad untuk saling saling untuk akad pihak yang belajar Al-Quran akad mau memberi dan yang mengelajar Al-Quran akad untuk mendapatkan gaji. Ijaratan sahihatan syaratnya dengan jelas. Misalnya kamu ngajar di tempat ini dalam berapa jam aku kasih begini. Syaratnya jelas. Kalau tidak jelas kan ajari saya saya gaji satu juta. Berapa menit ngajarnya nanti? Berapa jam ngajarnya nanti? Bekerja qad jaa bil jawazi al hadis sahihati al ahaditsus sahihatu dan hadis-hadis yang memperkenankan ini banyak sekali. Keterangan-keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sini dulu Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan sekarang kita masuki saya sentanya jawab kepada yang bertanya dipersilahkan wallahu alam bisawab. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para jemaah yang bertanya langsung kami persilakan satu penanya dari kaum muslimin dengan satu orang satu pertanyaan dan satu, satu penanya dari kaum muslimat dengan satu orang satu pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya saya mau tanya, hukumnya kalau kita bikin SIM terus kayak bikin KTP gitu, terus kita nembak gitu Bu ya. Hukumnya gimana Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Iya, saya minta penjelasan dari hadis al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan. Selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua Buya Yahya untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah membuat SIM nembak. Kenapa harus nembak? Kalau pakai ujian sampai 100 kali udah lulus lulus saya. Nah, kenapa tidak lulus ini artinya? Apakah tidak bisa nyopir? Baik. <laughs> Ada Pak Polisi kita mau tanya Pak Polisi ini. Kenapa tidak lulus-lulus ini? Baik ketahuilah bahwa kita tahu harus tahu hukumnya nyogok. Ini kebetulan ada tertulis di sini pertanyaan yang serupa. Masuk sekolah tapi caranya nyogok. Ini bab nyogok. Sogok menyogok. Menyogok itu yang diharamkan adalah kita membayar sesuatu untuk mengambil yang bukan hak kita. Itu mutlak. Akan tapi jika kita mengambil sesuatu yang itu adalah hak kita, biarpun dengan membayar, maka itu bukan menyogok. PNS kurang lebih. Jadi PNS harus mbak bayar. Kalau saya tidak bayar, saya tidak lulus jadi PN. Sekarang pertanyaannya, kamu pantas tidak kerja di instansi itu? Jawabannya, pantas sesuai dengan syarat saya ijazah saya memenuhi dan jurusan saya toh, cocok. Baik, artinya itu adalah hakmu. Kemudian kalau nggak bayar memang tidak bisa ngajar, maka engkau membayar itu adalah engkau mengambil hakmu, maka tidak disebut sebagai nyokok. Tapi jangan sampai dipotong di sini kisah ini. Wah, nggak nyokok, berarti enak dong, untar oh, dulu. Dari sisi orang yang membayar itu tidak tidak disebut sebagai nyogok yang haram, akan tapi dari sisi yang nerima itulah yang dosa. Karena apa? Dia telah menghalangi haknya orang yang berhak sehingga dia harus mengambil milikmu, duitmu dengan kedoliman. Engkau membayarnya adalah bukan disebut sebagai dolim, bukan sebagai nyogok, akan tapi orang itu yang mengambil duitmu itu atas dasar apa mengambil duitmu? Maka dia adalah dosa. Maka kalau orang masuk PNS itu membayar dan dia memang hak ijazahnya benar, jurusannya tepat, yang dibutuhkan pegawai seperti itu, lalu dia masuk ke sebuah pegawaian atau bekerja, lalu dia membayar, ini tidak disebut sebagai nyogok. Dari sisi ini tidak dia tidak berdosa, akan tapi sisi lain dia telah berdosa. Kenapa? telah membudayakan yang tidak baik. Sehingga gara-gara Anda bayar, maka orang itu kesenangan, sehingga nggak mau berhenti, besok pun harus berbuat begitu, sehingga sekarang setiap instansi harus begitu, gara-gara kamu yang bayar. Jadi ikut dosa juga masuk neraka bareng. Nah, tidak disebut sebagai nyogok memang. Tapi Anda telah menolong dalam kemungkaran. <coughs> menolong yang dosa. Sebab definisi nyogok sangat jelas. Gampangannya nyogok itu begini. Dalam sebuah persengketaan, ternyata Anda menyogok hakim agar meloloskan, memenangkan Anda dalam persengketaan, padahal Anda tidak berhak. Kayak gitu kasusnya. Tapi jika Anda ingin mengambil milik Anda pakai tebusan misalnya, motor Anda disita oleh seseorang, ternyata Anda tidak bisa mengambilnya kecuali dengan membayarnya. Bayar 200 ribu baru nanti saya lepas. Anda membayar, bukan nyogok Anda. Karena apa? Anda mengambil haknya anda. Akan tapi ketahuilah orang itu yang berbuat dolim. Cuman kalau kasusnya motor, motor yang motor Anda yang diambil oleh seseorang, ini tidak akan menjadi budaya karena cuma satu. Tapi kalau masalah PNS ini akan jadi budaya budaya. Maka Anda berarti yang jadi PNS bayar, memang dia tidak nyogok kalau memang dia punya keahlian untuk bekerja di tempat itu, tapi Anda punya dosa membudayakannya. Coba calon pakai PNS itu semua sepakat gak mau bayar, mau apa itu orang-orang itu? Cuma gara-gara ketamaan kita, wah nanti saya benar-benar gak diterima. Akhirnya Anda bayar, maka ketahuilah. Itu artinya Anda telah membantu mereka untuk melakukan kejahatan, keharaman, maka Anda pun ikut bagian dosa. Adapun masalah tadi, Adapun masalah membuat SIM dan sebagainya. Sekarang perlu dilihat. Apakah karena hak Anda terhalangi atau tidak? Nah kalau anda masih bisa melakukan dengan cara yang benar, maka anda main tembak itu ha? haram. Cuma lah kasusnya itu adalah memang ada, semoga tidak. Insya Allah polisi ahli surga juga banyak loh ya. Tapi yang masuk neraka juga bah? Sama kiai ahli surga juga ah? Kiai masuk neraka juga ada. Lihat Pak polisi tidak usah kaget di sini. Wah ini Buya kok ngomong polisi masuk neraka. Oh ulama masuk neraka juga ada. Tenang aja. Ada polisi ahli surga yang baik berjuang karena Allah. Ada polisi ahli neraka. Ada katanya sih wallah alam. Ujian tuh kalau dijamin, kalau ujian nggak bakal lulus. Terus paling apa? Memang pintu untuk ujian ini ditutup. Ujiannya hanya untuk ujian-ujian saja. Tapi dijamin tidak lulus. Terus pengen lulus apa? Dibuka pintu satu tak sana. Ya sudah, pakai nembak saja. Ya, buat uang saku untuk mereka untuk makan siang misalnya. Maka kalau kasus sudah begitu, Anda karena ditutup pintu kebenaran Anda, pintu Anda ditutup, maka Anda membayar seperti itu, Anda tidak dosa maka dosanya Pak polisi. Semoga kalau ada polisi dengar ini adalah bukan polisi yang berdosa, tapi polisi ahli surga. Amin. Jadi dilihat dulu kenapa Anda harus menembak. Apakah nggak bisa nyopir? Sebab aslinya ujian sopir menyopir itu adalah demi keselamatan Anda di jalan. Jangan sampai orang tidak bisa nyopir lalu dapat SIM lalu diizinkan untuk berjalan-jalan di kota. Tidak, aslinya seperti itu. Kalau barang asli menjadi tidak asli, dan kelihatannya banyak yang tidak asli, ini musibah. Ini musibah kalau sudah seperti itu misalnya. Sehingga ujian pun tidak bi bisa. Cuman kita ketemu dengan beberapa Kapolres sudah ada begitu ya. Kata, oh iya. Itu biasanya oknum saja itu yang sengaja begitu. Nah. kalau ketahuan juga di di anu, Wah, kalau memang begitu perlu dilaporkan gitu. Oh iya laporkan saja nanti akan dimutasi itu. Pindah ke gunung sana tuh. Wah. Nah, makanya hati-hati kalau ada ada yang aneh-aneh nanti laporkan saja sudah ada kok orang atasan sana nanti bakal mutasi katanya. Aslinya tidak lulus, ya lulus. Aslinya begitu. Jadi gitu, kembalikan kepada apa yang Anda alami. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda sudah benar nyoper, benar tetap tidak lulus, latihan benar apa enggak lulus, lalu Anda harus nembak. Kenapa? Karena Anda sebenarnya bisa nyoper. Dan Anda perlu riwa-riwi. Nanti ditilang, sudah ditilang tiga kali. Misalnya. Maka saat itu Anda membayar, maka ketahuilah, dialah yang melaku, melakukan dosa, tapi bagi Anda tidak do, dosa. Ini kasusnya begini, ditutup pintunya sementara Anda harus mengambilnya. Tapi keurusan sekolah, ini yang terakhir tadi, memangnya nggak ada sekolah lagi. Intinya kalau Anda bisa cari cin ke tempat lain yang nggak pakai nyogok, Anda harus cari ke tempat lah, lain. Sama sekolah, lah kok sekolah pakai nyogok. Setelah itu doanya semoga dapat ilmu yang man? manfaat dari mana itu ya Ustadz. Biasanya sekolah favorit, sekolah sombong, pengen bangga di dunia saja. Pengen bangga di dunia, sehingga apa? Bayar. Bahkan sekolah yang katanya favorit, negeri sekalipun ternyata diem-diem, ada kursi empat nih. Ayo siapa? Wanya ayo kursi empat nomor. Separuhan dengan saya nanti. Bisa orang-orang kaya itu, kalau memasukkan anak istri gampang, lihat jalur belakang. Ya, tenang aja. Ujian mah gak bakal lulus. Karena bahlul dia. Akan tapi ternyata lolos yo juga. Karena apa? Ya cuma 10 juta aja ini. Itu tingkat SD itu. Nah kalau seperti itu adalah lah kalau Anda, wahai kaum muslimin yang berakal. Lah kalau sekolah yang Anda akan belajar di situ sudah jelas-jelas minta duit kepada Anda. Mungkin sekali yang datang itu juga bayar semua dan bahlul semuanya kan akhirnya. Mestinya Anda tidak mau. Kenapa anak saya sekolah sekolahkan di situ? Lah kok goblok bener saya itu. Saya akan nyekolahkan anak saya di tempat yang benar-benar hebat. Yang lulus-lulus, yang benar-benar masuk-masuk bukan karena bayar. Kalau Anda harus membayar berarti tanda sekolah itu nggak benar. Ngapain saya sekolahkan anak saya di situ? Kalau Anda berpikir, mestinya begitu. Lalu sekolahnya apa minta? Mau disogok, lah sekolah mau disogok. Berarti nggak benar dong. Ada apa-apa ini? Jangan-jangan yang katanya jago hebat itu juga bab juga hasil dari sogok menyogok lah nggak deh. Di itu ilmu manfaat itu mahal. Ilmu yang manfaat itu mahal tidak hanya diambil dengan cara seperti menghafal dan seterusnya. Akan tapi jangan sampai di sekolah itu ada budaya semacam ini. Maka tidak diperkenankan seperti itu. Nah, kalau sekolah lain, karena ada lagi sekolah yang lain. Sekolah tidak hanya di situ saja. Maka upayakan baik kaum muslimin. Jangan diajari anak kita dengan seperti itu. Membayar, masukkan sekolah membayar. Membayarnya bukan bayar secara umum. Semuanya bayar untuk untuk keperluan sekolahan. Apakah uang gedung atau persiapan ini boleh sah semacam itu atau kepentingan untuk pembenahan uang gedung, oh, oh, gedung sekolah atau perawatan dan seterusnya. Boleh. Tapi kalau agar diterima anakku maka aku bayar begini, maka itu sesuatu yang tidak benar. Dan itu awal pendidikan yang tidak baik untuk sang anak. Maka jangan lakukan dan jelas hukumnya adalah haram karena apa? Mengajari sang guru, nah, guru diajari ya. Gurunya dulu tadi yang ngajari. Orang yang terima kan guru ya Pak Guru. No. Pak Guru. Dan kadang yang bisik-bisik pertama guru agama itu. Ah. Allah, ini guru agama main begitu, ini bagaimana? Subhanallah. Baik, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Jangan Anda berurusan dengan seperti itu. Pemasungan spanduk. Spanduk obat. Tidak usah disebut, kasihan nih obatnya. Promosi di masjid nggak? Didoakan oleh Rasulullah, tidak beruntung. Kecuali promosi dakwah di masjid boleh. Tapi kalau promosi bisnis, Anda tempelkan di masjid, La arbahahullahu. Nabi Muhammad berdoa, tidak untung. Gak ada berkah. Dan haram. Haram. Sekarang ada tanggalan bisnis masuk. Masjid, kita sholat di masjid. Wah. Haji dan umroh. Travel Al-Bahjah. Awas. Rotan nanti Al-Bahjah. Nah, nah, pernah suatu ketika kita masuk masjid. Tolong dicabut itu. Masjid, tak ada tanggalan. Apa itu? Travel haji dan Umroh Mabrur. Atau makbul. Atau diterima oleh Allah. Langsung surga. Mohon maaf. Kalau ada travel yang namanya mabrur makbul. Bukan saya tidak nyebut itu. Maksudnya apa? Haji mabrur. Diterima. Ini bukan mas ini. Ini adalah kalau sudah di masjid tidak diperkenankan seperti itu. Khawatir ada, ada travel yang namanya mabrur. Sebab ada travel, yang ada makbul. Mohon maaf, kami tidak menyinggung itu. Anda sengaja. Sebab haji namanya mab, mabrur. Haji mak, makbul. Baca aja sudah, kalau udah repot. Ini di masjid ada penanggal tanggalan, namanya apa? Travel Al-Bahjah. Dibakar saja itu kertas. Masjid bukan untuk seperti itu. Yang mengumumkan dagangannya di masjid, didoakan Rasulullah semoga tidak untung. Kalaupun untung tidak berkah. Jual beli di masjid pun demikian. Semoga Allah menjaga menjaga kita agar kita bisa menghormati masjid. Wallahu a'lam bisawab. Karena waktu kita yani anu mencari hadis al-amal bil amal. sahha jika benar bahasanya. Maknanya daripada orang punya ilmu tiba amal. Al-amalu al-ilmu bila amalin kasyaj asyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tak berbuah. Sebenarnya sederhana, agak susah. Orang punya ilmu itu kalau tidak diamalkan, ya kayak pohon tidak berbuah. Untuk apa pohon tidak berbuah itu ya? Iya, nggak ada guna. Ya itulah ilmunya tidak gu guna. Begitu saja ringkas. Jadi kalau punya ilmu tolong diamalkan. Kalau orang punya ilmu kok tidak diamalkan, tanyakan waktu cari ilmu untuk apa? Hanya untuk pamer, hanya untuk bangga-banggaan di neraka itu nanti. Maka hendaknya punya ilmu lalu menangkah, melangkah ke tangga selanjutnya, mengamalkan ilmunya. Jangan sampai kita mengamalkan ilmu lalu tidak jangan sampai kita punya ilmu tidak pernah mengamalkannya. amal walau bil usri kazzakati. Hendaknya engkau mengamalkan ilmu, biarpun sepersepuluh. Bah, biarpun sekali kalau itu urusan sunnah. Sekali saja urusan sunnah misalnya. Anda mendengar masalah apa, Anda amalkan. Untung dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita mendengar sebuah ilmu, tidak pernah mengamalkannya. Maka itu seperti pepohonan yang tidak berbuah. Pohon yang diharap buahnya, ternyata tidak berbuah. Diapain? Ditebang saja karena ganggu pohon yang tidak yang tidak diharap buahnya. Kecuali ada pohon yang ditanam karena rindangnya. Sekarang pohon ditanam karena pengen rindangnya. Lah kok nggak rindang? Diapain? tembang juga. Sama. Itu. Jadi yang tidak membuahkan sesuatu untuk apa itu semua. Jadi itu ilmu yang tidak manfaat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa minta Fatihah sekali demi kelancaran pesantren ini pembangunan terus berkembang dan berkembang. Aula harus terus berjalan dan semoga Allah mengirim orang-orang ahli surga yang bisa menyelesaikan pembayaran dan bangunan aula ini dan juga pondok putri, juga aula pondok putri dan juga bangunan kelas yang ada di sebelah sana. Dan jangan khawatir ibu bapak, kita urusannya bukan dengan siapa-siapa. Kita urusan dengan yang maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami mohon kepada semuanya di dalam memohon di tengah malam nanti, jangan lupa untuk mohon kepada Allah secara khusus untuk untuk sholat dua rakaat untuk ini. Dan juga agar media-media dakwah kita terus berkembang. Dan juga dakwah kita selalu dimudahkan oleh Allah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya pembangunan ini akan terus berjalan. Dikirim oleh Allah orang-orang ikhlas, orang-orang tulus, ahli surga. Yang bisa membantu menyelesaikan ini semuanya. Masih ingat? Jangan minta, ya Allah turunkan emas di Al-Bahjah. nggak perlu. Atau tambang emas di sini. Kita pengen banyak teman-teman yang membantu di sini sehingga teman di surga banyak nanti. Ahli surga, ahli surga banyak. Jangan minta, ya Allah semoga Al-Bahjah mendapatkan batu emas 660 kilo, ya Allah. Enggak usah begitu. Nah, nanti yang mau nyumbang enggak diterima ya. Enggak ada amalnya nanti. Kita pengen ya, semoga Allah menggugah hati orang-orang kaum muslimin agar bisa berjuang di sini sehingga mereka bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا وتؤثر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا الله muliakan kami dengan ilmu dan muliakan kami dengan mengamalkan ilmu. Ya Allah, berikan kepada kami adab dan tata kerama di saat kami menjadi guru, Ya Allah. Berikan kepada kami adab dan tata kerama di saat kami menjadi murid, Ya Allah. Dan berikan kepada kami adab dan tata kerama, Ya Allah. Di saat kau berikan kepada kami ilmu, Ya Allah. Jangan sampai, Ya Allah. Jangan sampai, Ya Allah. Kami engkau hukum karena ilmu yang kami dapatkan. Tapi kami ingin, Ya Allah. Engkau mengangkat derajat kami dengan ilmu kami. Engkau mengangkat derajat kami karena ilmu kami. Engkau mengangkat derajat kami karena amal kami. Dan jauhkan kami dari segala kehinaan. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami yang sangat banyak, ya Allah, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Setiap saat datang lintasan yang buruk, maka ampuni kami. Setiap saat kami melihat yang haram, maka ampuni mata kami. Setiap saat kami mendengar yang haram, maka ampuni telinga kami. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang dosa kami yang lalu. Dosa kami yang lalu, ya Allah, sungguh, sungguh jika kami mengingat dosa kami, sungguh amat besar dan amat besar ya Allah. Sangat tidak pantas kalau kami menghadapmu untuk memohon ampun. Akan tapi setelah kami mengetahui ya Allah, bahwa pengampunanmu lebih gede daripada dosa kami. Lebih besar daripada dosa kami, maka kami memohon kepadamu saat ini. Ampuni dosa kami itu ya Allah. Dosa kami yang amat besar ya Allah. Yang sungguh tidak ada yang bisa menghitung dosa kami kecuali engkau ya Allah. Karena setiap saat kami melakukan dosa, maka kami mohon ampuni dosa kami. Dan ya Allah, jauhkan kami kami dari segala bentuk kehinaan dan dosa. Mudahkan mudahkanlah kami untuk melakukan ketaatan ya Allah. Dan engkau maha tahu ya Allah. Semua yang ada di tempat ini. Di hati mereka ada niat ya Allah. Maka kabulkan niat mereka ya Allah. Niat mereka ya Allah. Ya Allah niat mereka kabulkan. Mereka datang ke tempat ini ingin kau muliakan. Muliakan mereka. Mereka datang ke tempat ini untuk berbahagia. Berikan kebahagiaan ya Allah. Mereka datang ke tempat ini ya Allah. Untuk mencari ketenangan. Berikan ketenangan ya Allah. Mereka datang ke tempat ini untuk kau selesaikan urusan mereka. Maka selesaikan urusan mereka ya Allah. Ya Allah engkau maha tahu hati mereka. Ya Allah maka kami mohon ya Allah. Wujudkan kehidupan kami di dalam masyarakat kami ya Allah. Sehingga masyarakat kami penuh dengan kasih dan cinta ya Allah. Saling tolong menolong. Saling menghargai saling menghormati. Jauhkan kami dari percekcokan dan persengketaan di masyarakat kami. Dan kami mohon dalam rumah tangga kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, Ya Allah. Rumah tangga yang penuh kasih dan penuh cinta, Ya Allah. Sehingga menjadi, menjadi Ya Allah, rumah tangga yang, pun, yang penuh dengan keindahan. Sebagai mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu, Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbuat zalim di dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami, Ya Allah. Dan Ya Allah, Allah, Ya Allah, jika ada di antara pasangan kami telah berbuat dolem kepada kami, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, Ya Allah. Kami tidak ingin pasangan kami masuk neraka gara-gara kebolimannya, Dan kami mohon, Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat dolem kepada pasangan kami. Ya Allah, dan jika kami pernah berbuat dolem kepada mereka, kami mohon lapangkan hati mereka agar bisa maafkan kami dan maafkan kami semua, Ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka, Ya Allah, untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah mudahkan kepada kami untuk mendapatkan rezeki yang halal. Rizki yang halal, Ya Allah, yang penuh berkah, Ya Allah, yang menghantarkan kepada kebahagiaan kelak di surga. Ya Allah, jauhkan kami dari rizki yang haram. Maka kami mohon jika di antara yang hadir, yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, berikan kesadaran. Dan setelah itu mudahkan mereka untuk meninggalkan yang haram. Untuk menuju yang halal, Ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah, Ya Allah. Engkau lah yang memiliki langit dan bumi. Dan engkau lah yang memiliki segala kekayaan. Dan engkau lah yang memiliki orang-orang kaya. Dan engkau pun yang memiliki orang-orang melarat. Dan engkau yang merubah kondisi mereka. Maka rubah Ubahlah kondisi kami dari yang tidak baik menjadi yang baik ya Allah. Ya Allah mudahkan segala urusan kami yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah ya Allah untuk membayar hutang-hutang mereka dan semua orang ya Allah yang punya urusan dengan kami punya utang kepada kami kami mohon mudahkan mereka untuk ya Allah membayar itu semua ya Allah membayar mudahkan mereka untuk membayar itu semua ya Allah mudahkan mereka untuk membayar itu semua dengan cara yang baik dengan cara yang halal jangan sampai mereka memaksakan bayar utangnya kepada kami dengan cara yang haram sungguh kami tidak ingin mereka masuk neraka ya Allah dan jika ya Allah ada di antara kami ini yang punya hutang mudahkan berikan keluasan kepada mereka untuk bayar hutang mereka agar tidak dolim kepada kepada orang yang telah menolongnya dan meminjaminya uang. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, ketaatan serta sehat walafiat Dan kami mohon berikan kepada kami semua ketulusan di dalam berjuang. Semua yang berjuang di tempat ini, baik yang berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan pikirannya atau panjatan doa di tengah malam, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas dan kami mohon ya Allah ampuni orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ampuni orang tua kami ya Allah. Dan ampuni guru-guru kami, Ya Allah. Guru-guru kami, Ya Allah. Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan ampuni kami semua. Dan anak keturunan kami dan murid-murid kami semua, Ya Allah. Ya Allah, ampuni kami. Dan kami mohon, Ya Allah. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Dan kami ingin, Ya Allah, kelak, Ya Allah. Kelak, Ya Allah, saat kau cabut nyawa kami. Kami ingin saat kau cabut nyawa kami nanti, Ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan, Ya Allah. Mengucap mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم سيتقبل من بركة الفاتحة Jangan lupa Ahad malam Senin depan tanggal 19 Ramadan buka bersama di sini sekalian sama terawihnya ya. Sekali-kali ngerasain buka di sini dan terawih di sini saja. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.